Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Yang mana kemarin sudah kita lewati nah pembukaan pantun atau puisi yang sangat bagus dan indah serta mudah dihafal. Sebutkan Naam, tamassak wa wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Sudah hafal antum? Coba. Wala taku Naam, pendek kan mudah. Artinya berpegang teguh engkau dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah petunjuk. Apa tali Allah itu kemarin? Apa tali Allah kemarin? Ikutilah tali Allah, apa tali Allah? Apa Hafadan Allah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat-ingat. Tali Allah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wala taqu bid'iyyan la'allaka tuflihu dan jangan engkau menjadi pelaku bid'ah semoga engkau termasuk orang yang beruntung. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin azdani azza wa Jadi pantun ini mudah dihafal jadi upayakan yang mampu untuk menghafal menghafalnya. Antum sudah hafal? Antum? Eh sebutkan. نعم أنتم نعم أنتم Naam barakallahu fikum. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taqu bid'iyyan la'allaka tuflihu. Kita lanjutkan syarahnya qala Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala Fahadal baitu ma'khudun minal Qur'an was sunnah. Pantun atau puisi ini diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwal amru bitamassuki bihablillah. Ini di dalamnya ada perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan barakallahu fikum wa hablullahi wal Qur'an was sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Tali Allah maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah jangan khawatir dijamin dia termasuk orang-orang yang beruntung. al iqtisamu bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keselamatan. Ucapannya siapa? Al-Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih Muhammad bin Muslim. Nah, barakallahu fikum sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nah, barakallahu fikum uh, Ad-Darimi di dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Uh, menyatakan al iqtisamu bi sunnati najatun fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an fa na'shul ilmi thabatud din wad dunya wa fi dhahabul wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kulli na'am barakallahu fikum jadi berpegang teguh dengan as-sunnah kunci keberhasilan dan kunci keberuntungan na'am barakallahu fikum seperti itu jadi tali Allah taala adalah apa tali Allah taala tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah na'am barakallahu fikum. Jadi tali Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat Au bi ibaratin ukhra naqul atau dengan ungkapan yang lain kita katakan hablullah tali Allah wa wahyuhu alladhi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam sawa'an kana qur'anan aw sunnatan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum atau dengan ungkapan yang lain tali Allah maksudnya adalah wahyu Allah taala yang Allah taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Wahyu Allah taala sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsungan atau melalui perantara? Siapa? Melalui perantara siapa? Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki sayap enggak, Zir? Memiliki sayap enggak? Berapa sayapnya? Seribu? Jibril alaihissalam memiliki sayap enggak, Tolha? Berapa sayapnya? Berapa sayapnya? Abu Muhammad, sayapnya berapa? 70 ribu. Banyak sekali. <laughs> Gak masalah ya. Berapa sayapnya Ahmad? 600. 600 ya? 600 sayap. Jadi Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap dan semua malaikat semuanya punya sayap. Adapun berapa-berapa wallah alam. Ada yang sebutkan tiga, empat empat. Ada yang Jibril alaihissalam dinaskan memiliki apa walahu situmi'ah janahin. Memiliki 600 eh, sayap. Paham ya? Dalilnya mana kalau setiap malaikat punya sayap? Naam. Paham ya? Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulat ruba. Zat yang menjadikan malaikat itu adalah utusan-utusan Allah taala yang memiliki sayap-sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jibril alaihissalam berapa tadi? 600 sayap. Naam barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi tali Allah taala adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Naam Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Naam. Kita lihat karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasulullah dua tadi, Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga beliau mengatakan ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an bersamanya yaitu As-Sunnah. Yaitu apa? As-Sunnah. Kalau cuma Al-Qur'an saja, eh, perhatikan ada orang ngomong kalau kami cukup Al-Qur'an saja, sunnah enggak perlu. Al-Qur'an cukup katanya. Nah, jadi yang penting kita mengikuti Al-Qur'an cukup katanya. As-Sunnah enggak perlu. Keliru enggak itu? Ah Abdullah. Keliru. Eh, keliru ya? Al-Qur'an enggak cukup, Al-Qur'an saja enggak cukup, harus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti Qur'aniyun. Eh, yang mereka ngandalkan apa cuma Al-Qur'an saja. Kalau dia misalkan cuma mengimani Al-Qur'an saja, kalau benar-benar meyakini kekufuran bukan? Kekufuran karena di dalam Al-Qur'an saja, di dalam Al-Qur'an ada perintah agar kita mengikuti As-Sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah ambillah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Apa yang dibawa oleh Rasulullah? As-sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah. Jadi kalau cuma mengandalkan Al-Qur'an saja enggak cukup. Coba tanya orang-orang itu. Antum salat gerak-geriknya salat gerakan salat itu dari mana ngambilnya? Dari Al-Qur'an, buka surat Al-Fatihah sampai Anas, ada enggak gerakan salat? Gerakan salat solat lima waktu itu mulai takbiratul ihram sampai salam Bingung dia. Jumpainya mana? Dalam as-sunnah. Jadi nggak bisa kalau Al-Qur'an saja. Namanya nggak masalah puasa, masalah na barakallahu fikum salat jenazah, ada nggak dalam Al-Qur'an? Di dalam as-sunnah dijelaskan. Jadi Al-Qur'an was sunnah. Itu pun tidak apa tidak cukup Al-Qur'an sunnah. Al-Qur'an was sunnah bi salafil ummah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum kita lihat. Wa qalu tamassak bihablillah yakni i'tasim bih. Maksudnya lah berpegang teguhlah dengannya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala, "Wa'tasimu bihablillah." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innallaha yarda lakum salatan." Sesungguhnya Allah taala meridai untuk kalian tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Barakallahu fikum, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Satu. Kedua, wa anta taslimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Nah, barakallahu fikum, perhatikan punya kitabnya ya. Perhatikan yang punya kitabnya. Naam. Wa an itu yang kedua, yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian semuanya saling menasehati, orang yang membeban, orang yang membawa nah barakallahu fikum urusan kalian maksudnya adalah pemimpin kalian, pemerintah kalian. Kalau memungkinkan dan mampu, karena sehat yang paling bagus dinasehati dengan cara empat mata. Eh? Dinasehati dengan cara empat mata. Apa maksudnya empat mata itu? Bertemu langsung berduaan. Paham ya? Empat mata itu mata yang menasehati, mata yang dinasehati. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum itu yang paling bagus sudah. Karena apa? Karena termasuk afdol jihad kalimatu haqqin inda sultanin zair. Paham ya? Termasuk jihad yang paling afdol adalah ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kalau memungkinkan dan mampu. Paham ya? Kalau tidak memungkinkan tidak mampu bagaimana? Melalui wakil-wakilnya, menteri-menterinya, orang bawahannya itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dengan cara apa? Dengan cara apa? Doa. Itu jangan sampai dilupakan. Wah, doa itu enggak cukup. Cukup kalau memang nggak mampu yang lainnya doa. Berdoa itu jangan sampai sepelekan. Naam, berkata Imam Fudail bin Iyadh rahimahullah sebagaimana nukilkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, beliau mengatakan lau alimtu annali da'watan mustajabah la saraftuha sultan. Kalau seandainya aku tahu doaku ada doa yang dikabulkan, niscaya doaku itu aku akan apa? gunakan untuk mendoakan pemimpin atau pemerintah, bukan malah menjelek-jelekkan khutbah Jumat sana kemarin jelek-jelekan, pemimpin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan. Jangan ikut-ikutan barakallahu fikum. Kita doakan nasallaha an yahdiyahum ila tariqi al-haq. Itu ada. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Jadi tiga perkara tadi masuk di, di dalamnya apa? Berpegang teguh dengan tali Allah taala. Hadis salatu minha al-i'tisam bihablillah. Tiga perkara ini diantaranya adalah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala annahu yaqin minal iftirak wal ikhtilaf karena tali Allah itu Al-Qur'an sunnah yang bisa menjaga perselisihan dan na'am perpecahan. Fala yahsulul ikhtilaf wal iftirak. Ini penting banget perhatikan baik-baik. Syekh Saleh Al-Fauzan eh, memberikan gambaran kepada kita semuanya agar na'am terbuka yaitu apa? Fala yahsulul ikhtilaf wal iftirak illa bisababi adami tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kafiraqi ahli kitab. Tidak akan terjadi perselisihan dan perpecahan kecuali sebabnya apa? Sebabnya karena tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah. Itu sudah. Antum perhatikan orang-orang yang mengaku salafi, sunni salafi, ahlu sunnah muncul di dalam YouTube, televisi dan semisalnya karena meninggalkan Al-Qur'an Sunnah. Meninggalkan apa? Al-Qur'an Sunnah akhirnya bercerai-berai. Berselisih. Tapi kalau mau kembali pada Sunnah bersatu insyaallah. Jadi kalau ada orang ngomong Kira-kira bisa nggak ya kita semua bersatu seperti dulu, bersatu padu kemudian berdakwah bareng? Bisa kalau kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau belum kembali pada Al-Qur'an Sunnah nggak akan bisa bersatu. namanya Karena masing-masing membawa apa? Membawa pemikiran yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. namanya Oleh karena itu barakallahu fikum kalau mereka-mereka itu sadar dan paham, kita ajak untuk kembali kepada dakwah salafiyah yang murni, yang belum berubah sama sekali, yang halal-halal, yang haram-haram, bagus. Coba saksikan, sekarang para dai muncul apa bikin sekolahan SDIT, TKIT yang pakai TTT itu semuanya. Dulunya mengharamkan, nggak boleh. Paham ya? Sekarang sudah berubah. Paham ya? Alasannya kita bikin seperti ini nanti biar orang awam itu ikut kita. Tapi malah kebalikannya. Justru mereka-mereka ini yang ikut orang awam, pakai seragam, eh? proposal jalan terus, minta minta-minta pun nggak berhenti, kota amal dijalankan. Kota amal tahu ya kota infak itu ini sebabnya karena apa? Lari dari Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Al-Mustahil. Itu perlu berhati-hati barakallahu kalafikum. Kalau kita tanya, "Ustaz, dulu kan TV haram, Ustaz." Itu dulu katanya. Kalau sekarang boleh, ada fatwa ulama. Nah, bayangkan. Kita katakan oh fatwa ulama itu bisa berubah-ubah, tapi kalau dalil Al-Qur'an Sunnah tidak akan berubah. Dalil Al-Qur'an Sunnah tidak akan apa? Berubah sejak dulu sampai nanti akan berubah. Yang haram-haram, antum lihat lebih dari 17 dalil atau Nah barakallahu fikum bahkan lebih dari itu mengenai gambar makhluk bernyawa haram. Itu enggak berubah terus, enggak berubah. Yang berubah-ubah itu fatwa ulama. Paham ya? Fatwa ulama itu akan berubah-ubah kalau apa? Tidak berlandaskan dalam Al-Qur'an was sunnah. Maksudnya ya, jadi kalau kita ngikutin fatwa ulama saja tanpa ada sandarannya Al-Qur'an sunnah sangat keliru. Kita semuanya ahlu sunnah menghormati para ulama ahlu sunnah yang tidak berseberangan dengan dalil. Adapun yang berseberangan dalil kita enggak boleh mengambil. Yang kita ambil adalah apa? Yang mencocoki dalil. Bagaimana para ulama sendiri, ahlu sunnah wal jamaah, mereka meninggalkan istihadnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan siapa? Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Tapi kenapa ditinggalkan oleh para ulama ahlu sunnah? Karena istihadnya keliru dalam adan dua kali ketika dari Jum'at. Kalau itu yang maksudnya ya, jadi bukan berarti kita meninggalkan kemudian nggak ada salafnya. Para ulama sendiri, ulama kita Ahlussunnah itu meninggalkan istihad sahabat yang keliru. Padahal sahabatnya mulia. Istihad Ibnu Umar mengenai jenggot kalau panjang boleh dirapikan, boleh cukur atau boleh dipotong, ditinggalkan para ulama Ahlussunnah karena keliru. Oleh karena itu kita yang sebagai para talabatul ilm, eh, para pencari ilmu ketika melihat fatwa-fatwa ulama atau pendapat-pendapat ulama ada timbangannya. Mencocoknya Al-Qur'an was sunnah ataukah tidak? Kalau mencocoknya Al-Qur'an wa sunnah maka ambillah. Kalau tidak tinggalkanlah. Na'am barakallahu fikum hafidhukumullah. Kenapa? Karena sebagai penutup barakallahu fikum hafidhukumullah, kita ambil sedikit tidak masalah tapi faedahnya yang kita harapkan karena apa? Karena Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Naam sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nah, barakallahu fikum beliau mengatakan apa? Mengatakan innama ana basyaron. Aku manusia biasa kata beliau. Ukhti wa usib, kadang keliru kadang benar. Imam enggak sembarangan. Nah, kita bukan imam, ini imam seorang imam aja mengatakan aku manusia biasa. Kadang keliru kadang benar. Kemudian beliau mengatakan fangduru fi ra'yi. Perhatikanlah pendapatku, perhatikanlah fatwaku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bih kata beliau. Selama fatwaku, pendapatku mencocoki Al-Qur'an was sunah ambillah. Bayangkan, arahnya ke situ. Imam Malik enggak mengajak aku keliru benar ikutilah enggak. Beliau masih mengarahkan apa? Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an sunah ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunah fatrukuh. Selama pendapatku berseberangan, tidak mencocoki Al-Qur'an was sunah tinggalkanlah kata beliau. Menunjukkan bahwasannya beliau yang dikenal dengan imam madhab saja itu tidak mengajak atau ta'assub fanatik tidak barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah apa? Tidak mengajak untuk ta'asub madhabi, fanatik dengan madhab tertentu itu tidak. Bukan syafi'i, bukan maliki, bukan hambali, bukan hanafi. Sunni salafi. Sunni menisbahkan diri kepada sunnah. Salafi karena mengikuti jejaknya para salaf itulah ahlu sunnah. Madhab ahlu sunnah apakah madhab yang baru? Bukan. Madhab ahlu sunnah sudah dulu sebelum Allah Taala menciptakan siapa? Abu Hanifah. Sebelum menciptakan Imam Syafi'i, sebelum menciptakan Imam Ahmad, sebelum menciptakan Imam Malik. Karena madhab ahlus sunnah itu madhab yang sumbernya langsung dari sahabat. Yang sahabat, nah, barakallahu fikum, mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnah nah barakallahu fikum beliau mengatakan wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah madhhabun qadimun ma'rufun madhabnya, jalannya, prinsipnya ahlu sunnah itu adalah prinsip yang sudah lama prinsip yang sudah lama, sudah dahulu diketahui sudah eh? qabla an yakhlukallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmadah. sebelum Allah Ta'ala menciptakan siapa? sebelum Allah Ta'ala menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bayangkan, kenapa? fa'innahu madhabus sahabah karena jalannya prinsipnya ahlu sunnah itu adalah prinsipnya jalannya para sahabat alladzina talaqqauhu an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafa dzalik kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah wal jamaah kata beliau. Barang siapa yang menyelisih prinsipnya ahli sunnah, prinsipnya para sahabat, maka dia dihukumi mubtadi'an, pelaku bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum